mendengar dan melihat. Itu tujuh sifat yang ditetapkan oleh ulama-ulama syariah. Kemudian ditambah oleh Abu Mansur Al-Maturidi maka jadilah 20 yang kemudian kita kenal dengan wujud kita bako sampai selanjutnya sami'an qadiron basiron selanjutnya itu yang kemudian dijadikan sebagai sebuah syair dan sebuah lagu-lagu yang sangat terkenal terutama lagunya Rehan. Tapi ya ikhwan azani Allah wa itu yang ada. Awal ya ikhwan, jadi awal yang ada bahwasanya saya ingin menyatakan bahwasanya orang-orang yang menisbahkan diri kepada Asy'ariyah bahwasanya mereka dengan cuma menetapkan 20 sifat dan menghilangkan sifat-sifat yang lain ya dan menghilangkan sifat-sifat yang lain dari selain 20 itu dengan menyatakan bahwasanya inilah adalah madhabnya Imam Abdul Hasan al asyari al ashari dan ini adalah imam. Jadi pendapatnya Imam Abu Al-Mansur Al-Maturidi adalah sebuah madhab yang salah. Karena apa? Karena Abu Hasan Al-Ash'ari telah rujuk dan telah taubat dari madhab ini. Beliau ikhwan fitin Allah wa iyyakum. Jadi dalam masa hidupnya mempunyai tiga masa. Beliau itu dari kecil ditinggal mati oleh bapaknya sehingga ibunya nikah lagi dengan tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah Tulen Ya. Abu Ali jubai ini kemudian uh, saat mendidik Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi tokoh Mu'tazilatullah sampai beliau berumur 40. Pada umur 40 itu beliau lama semakin lama semakin bingung. Akhirnya pada saat beliau e, berdebat dengan bapaknya sendiri, bapak tirinya mengenai masalah nasibnya anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan kecil, bagaimana keadaan di surga dan di neraka, maka Abu, Abu Ali Al-Jubai nggak bisa untuk menjawab, akhirnya beliau keluar dari Mu'tazilah. Dan beliau naik jadi ke e, masjid Jami di Bas dengan mengatakan barang siapa yang mengenal saya, maka berarti dia telah mengenal saya dengan baik. Barang siapa yang belum mengenal saya, inilah saya Abdul Hasan Al-Ash'ari. Dulu saya pernah mengatakan begini, begini, begini, begini, begini. Maka saya nyatakan sekarang semua kita yang salah saya tulis, saya hapus. Dan semua pendapat yang telah saya ya, semua pendapat yang telah saya apa itu e, kemukakan dahulu saya lepas bagaimana saya melepas baju saya kemudian beliau melepas bajunya dan dilemparkan setelah itu ya akhwan beliau ingin masuk ke dalam akidah halusuna wal jamaah tapi sekali lagi sebagaimana Al-Imam Syafi'i menyatakan tidak ada seorang pun juga yang paling berat cobaannya kecuali kalau dia dicoba dengan ilmu kalam karena kalau orang sudah masuk dalam perut falsafah kayak dia masuk ke dalam lumpur yang sangat dalam sekali. Anggaplah yang badannya yang luar bisa bersih, maka bau mungkin sehari dua hari tiga hari empat hari lima hari masih ada. Atau mungkin kalau ada yang masuk sulit sekali untuk untuk untuk dihilangkan. Sebagaimana nanti insya Allah kita bahas pada orang pada orang-orang tertentu. Begitu juga dengan Abu Hasan al Ashari, beliau ingin keluar dari perut Mu'tazilah, ingin keluar dari perut falsafah tapi nggak mampu. Akhirnya beliau ingin kembali kepada ahli hadis tapi masih tercampur dengan kaidah falsafah. Dan mazhab yang kedua inilah yang kemudian beliau menyebutkan nama Allah atau sifat Allah itu cuma tujuh. Yang beliau sangat terpengaruh dengan dengan mazhab yang terkenal pada zaman itu dengan nama mazhab Al-Kullabi. Dan mazhab yang kedua inilah ya ikhwan yang disebut sekarang dengan mazhab Asy'ariyah. Tapi kemudian alhamdulillah rabbil alamin Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Imam Al-Hafid Zakaria As-Saji di Basrah dan beliau adalah seorang ulama ahli hadis besar yang kemudian dari tangan beliaulah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dalam perut atau kembali jadi gabungan akidah as-salaf ahli sunnati wal jamaah di kitab beliau yang terakhir Al-Ibanah fi usul ad Beliau menganam kitab itu, tidak terlalu tebal sebenarnya. Kitab Al-Ibanah fi Usul ad untuk menetapkan akidah ahli sunnati wal jamaah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Ada sebagian orang yang mengatakan terutama sekali kelompok Habash. Jadi kelompok Habash, kelompok yang didirikan oleh Hada Al-Kazzab. Sebab itu Abdullah Al-Harari dia menyatakan bahwasanya akidah atau kitab Abdul Kitab Al-Ibanah fi Usul Ad-Diyanah itu tidak sah atau tidak benar ditulis oleh Abul Hasan Al eh, Abul Hasan Al Asyari. Kitab ini hanya rekayasanya kelompoknya Ibnu Taimiyah katanya. Maka jawaban kita pada masalah ini jangan terlalu tergesa-gesa menuduh. Jangan terlalu tergesa-gesa jadi untuk uh, menyatakan sebuah masalah. Lihatlah siapa saja para ulama yang telah menyatakan kepada kita bahwasanya kitab Al-Ibanah ini memang tulisan Abul Hasan al ashari Al-Imam Ibnu Asakir ya akhwan dalam tarikh ah, dalam tarikh apa? Dalam tarikh Nisabu dia menyatakan tentang bahwasanya kitab ini adalah tulisan Abul Hasan al ashari Kemudian Abu Utsman As-Sabuni, Imam ahli hadis yang sangat besar sekali. Beliau wafat pada tahun 419 Hijriah 300 tahun sebelum Syekhul Islam lahir atau 200 tahun sebelum Syekhul Islam lahir. Beliau menyatakan bahwasanya kitab ini adalah kitabnya Abul Hasan al Ashari. Ada seorang ulama besar yang hidup pada tahun 659 beberapa puluh tahun sebelum Syekhul Islam lahir atau sekitar ya berapa tahun itu berarti. Pokoknya beberapa tahun sebelum Syekhul Islam lahir, beliau menulis sebuah kitab Azab an Aqidati Abil Hasan al Ashari pembelaan terhadap kitab Abu Hasan al Ashari, kitabnya tipis. Beliau menyatakan dalam kitab itu bahwasanya orang-orang para ulama zaman dulu yang telah menyatakan bahwasanya kitab ini adalah kitabnya Abu Hasan al Ashari adalah sebuah kitab yang sahih, adalah sebuah ucapan yang sahih. Dan itu diucapkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau lahir pada tahun, beliau wafat pada tahun 458 Hijriah dan oleh seorang ahli kiroah atau ilmu dari ahli Al-Qur'an yang sangat terkenal sekali, Al-Imam Abu Ali Al Hasan Al Farisi dalam uh, beberapa kitab beliau beliau wafat pada tahun 446 Hijriah. Mau apa mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Abu Hasan Al Asy'ari itu tidak pernah menulis kitab ini karena memang kitab ini adalah dikatakan oleh para ulama-ulama yang sangat mengetahui tentang sejarah Islam. Itu pula ya akhwan yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam banyak kitab beliau oleh Imam Al Qayyim dalam Sawaikil Mursalah oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Bidayah Al-Mujtahid, oleh Al-Imam az dalam Mukhtasar Al-Ulu dan oleh ulama-ulama yang lain semuanya menyatakan bahwasanya Al-Ibanah fi usul Ad-Diyanah adalah karangannya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dan kalau memang itu sebagai sebuah kenyataan, maka tidak ada orang yang mampu untuk mendustakan bahwasanya kalau siang hari itu ada matahari kecuali orang buta. Hanya orang buta yang mengatakan sekarang nggak ada matahari. Padahal sekarang ada matahari. Jadi maukah kita dikatakan sebagai orang yang buta dalam masalah ini? Waliyadzubillah. Yang, yang masalahnya selanjutnya ya akhwan, mengenai masalah ini. <clears throat> ini mengenai masalah ini. Bahwasanya orang-orang ulama yang mereka itu berakidah al-asyariyah ini rata-rata dan tokoh-tokoh besar mereka adalah orang-orang yang bingung dan kembali. Karena akidah ini adalah akidah campuran maunya mengambil pada Alkitab dan Sunnah tapi jangan tinggalkan Mu'tazilah. Itu mungkin. Sebagaimana orang-orang sekarang mengatakan kita nggak apa-apa lah berakidah salafiyah manhajnya ikhwan. Kita akhlaknya tabligh. Mustahil. Jadi mustahil. Sebagaimana Asy'ariyah ingin menggabungkan antara salaf dengan Mu'tazilah, maka mustahil antum menggabungkan antara salafiyah ikhwanul muslimin dengan jamaah tabligh. Jadi antara air dan api nggak akan tercampurkan. Dan antara menjadi pahit dan manis nggak akan pernah campur dan lain sebagainya. Jadi antara madu dan racun nggak akan pernah campur. Maka saya katakan, jadi ambil salah satu. Mau sesat, ambil asyariah. Mau selamat, ambil akidah al-sunnati wal jamaah. Dan para ulama ya akhwan, yang kembali kepada akidah al-haq. Dan kembali pada akidah al-sunnati wal jamaah. Dari ulama-ulama asyariah. Dan dari ulama-ulama mereka amat sangat banyak sekali. Saya sebut beberapa di antaranya. Yang pertama dan yang paling pokok adalah Imam Abul Hasan Al Ashari pada tahun ke-60 ya, pada akhir jadi akhir-akhir beliau hidup beliau taubat dan menulis tiga kitab beliau yang pertama Al Maqalat Al Islamiyin yang kedua Ar Risalah ila Ahli Sahar dan yang ketiga adalah Libana fi Usul Adiyana tiga-tiganya ini adalah kitab yang akhir yang menunjukkan bahwasanya beliau bertobat dari akidah Asy'ariyah yang kedua yang akhwan Al Imam Al Juwaini Beliau ini hidup <clears throat> Al-Imamul ya akhwan, imam jadi bapaknya Imamul Haramain. Seorang tokoh jadi mazhab Imam Syafi'i terkenal dan seorang tokoh jadi Asy'ariyah yang sangat tulen. Beliau di akhir hayat menulis sebuah risalah, Ar-Risalah Al-Muniriyah. Beliau menulis risalah ini untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang sependapat dengan dia agar kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah anak beliau yaitu anak beliau jadi seorang tokoh al sunnah seorang tokoh eh, al mutakallimin yang sangat terkenal Abul Ma'ali al Juwaini Imamul Haramain juga sama beliau menyatakan dalam al-aqidah an-nizamiyah bahwasanya madhab beliau selama ini adalah madhab yang salah dan Imam Abul Ma'ali juwayni itu ya kawan yang di akhir hayatnya beliau mengatakan menjelang wafat dia menyatakan ya laitani amutu ala aqidati ajail zinai sabur. Duh seandainya saya saat mati ini aku mampu untuk mati sebagaimana akidahnya orang-orang bodoh di negeri Naisabur. Karena apa? Saya menjadi orang bodoh jauh lebih baik daripada saya menjadi tokoh halul kalam. Bingung dan nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu Imam Al-Haramain. Sebagaimana dilansir oleh Imam Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala dalam majmu fatwa pada jilid yang keempat. Kemudian yang selanjutnya ya akhwan al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali, siapa yang gak kenal Imamul Ghazali? Seorang tokoh ahlul kalam yang sangat terkenal, murid dari Syekhul dari Imamul haramain Beliau jadi pada tahun, jadi pada umur ke-34 atau pada umur ke-35 jadi masih masih agak muda, beliau adalah seorang yang menjadi rektor Al-Madrasah An-Nizamiyah. Dan Madrasah An-Nizamiyah ya akhwan adalah madrasah yang paling terkenal dan madrasah yang paling hebat yang ada di negeri Baghdad saat itu. Jadi kalau kita yang nggak tahu kalau kita negeri fakultas yang paling bagus, pokoknya fakultas keagamaan yang paling tinggi di negeri saat itu adalah madrasah ini. Beliau rektornya pada saat beliau masih umur 30-an. Kemudian karena saking pintarnya beliau ingin coba-coba. Ya namanya orang coba-coba, belajar ilmu kalam, belajar ilmu, belajar ilmu falsafat, bacalah kitabnya Ibnu Sina, Al-Faryabi, kitabnya Aristoteles, kitabnya Pluto, kitabnya yang lain-lain, akhirnya beliau masuk ke dalam sebuah perut yang tidak pernah keluar selamanya. Sampai akhirnya beliau menyesal di akhir hayatnya dan ingin kembali pada ilmu hadis dan beliau wafat dalam saat memeluk kitab As-Sahih Al-Bukhari sebagaimana dituturkan oleh Imam As-Subaki oleh Imam Tajuddin As-Subaki dalam kitab beliau At-Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra Imam Al-Ghazali Al-Imam As-Sahrustani seorang ahli kalam atau seorang tokoh asyariyah yang sangat terkenal, penulis kitab Al-Milal wa Nihal. Beliau menyatakan di akhir hayatnya, beliau jadi dengan tobatnya beliau melangsir sebuah syair yang sangat terkenal. jadi la amri laqad tuftul ma'ahidakullaha. Jadi alangkah menyesalnya diriku. Saya telah mengelilingi semua pondok pesantren kalau bahasa kita. Jadi saya telah gak ada pondok pesantren yang gak saya masuki. Wasayyartu torfi baina tilkal ma'alimi. Saya telah mempelajari semua ilmu. Falam ara illa wadhi'an kaffa Tapi sekarang yang saya dapatkan cuma orang yang meletakkan dari tangan pada dagunya. Karena ngeluh, jadi orang kalau begini itu kan bingung, kan itu. Ngeluh itu, sedih. Orang yang bingung, bingung. Ala zaknin au qari'an sinnanadimi. Atau saya sekarang mungkin cuma bisa mengetuk atau cuma bisa mukul gigi ini gitu. Tengok. Menjawab syair ini ya akhwan, Al-Imam Muhammad Ibn Ismail as beliau menyatakan memang benar karena yang engkau pelajari mahat-mahat yang kau kelilingi adalah mahat-mahat yang bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Coba kalau engkau mempelajari kitab dan Sunnah, engkau tidak akan pernah menyesal. Kata Imam as dalam kitab beliau mengenai masalah Taib Imam ya akhwan Fakhruddin Razi. Dan dulu saya katakan, jadi pada pertemuan yang dulu. Juga termasuk orang-orang yang menyesal dan termasuk orang-orang yang kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan di akhir uh, hidup beliau, nihayatu ikdamil uqulu iqalu. Bahwasanya akhir orang itu kalau cuma mengendalikan akal adalah kesesatan. Orang itu akan terikat dengan akalnya sendiri. Wa akhiru sa'yil alamina dhalalu. Jadi akhir usahanya orang-orang yang alim, yang pinter, tapi pinternya adalah ilmu kalam adalah sebuah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Jadi roh-roh kami itu selalu gak merasa puas dalam jasad. Dan eh, akhir dari dunia kami adalah sebuah kehancuran. Di akhir kitab di akhir syair beliau beliau mengatakan walam nastafittu la umrina dan saya jadi tidak mengambil faedah dari semua hidupku illa an jama'na fihi qila wa qaul kecuali mengumpulkan ucapan fulan, ucapan alan dan ucapan ucapan yang lain. Itulah persaksian ya akhwan. Jadi persaksian para tokoh-tokoh ahlul kalam. Jadi orang-orang yang menjadi tokoh ahlul asy'ariyah mereka semuanya e, keluar dari akidah itu karena memang akidah ini membawa kepada sebuah kesesatan dan membawa kepada sebuah kebinasaan. Yang kita tutup semua ucapan itu dengan ucapan jadi Al-Imam Fakhruddin Razi, "Faman jarraba misla tajribati arafa misla ma'rifati." Kalau kalian itu jadi kalau kalian, kalau mereka, kalau ada orang yang mau uji coba semacam yang saya lakukan, dia akan tahu sebagaimana yang akan, akan yang saya ketahui. Maka saya menyusul ucapannya Imam Fakhruddin Razi kepada orang-orang yang masih berpegang teguh kepada akidah asyariahnya kalian belum sampai pada tingkatan Fahruddin Razi. Siapa yang gak kenal Fahruddin Razi? Siapa yang mampu mengungguli ilmu falsafahnya Fahruddin Razi? Siapa yang mampu untuk mengungguli ilmu kalamnya Fahruddin Razi? Akhirnya dia taubat. Kalian adalah masih anak-anak SD dalam ilmu kalam. Oleh karena itu wajar masih bertahan dalam falsafat dan wajar dan masih bertahan dalam ilmu kalam kalian dan tidak mau kembali pada ahli kidah ahli sunnati wal jamaah. Ikhwan fitin azani Allah wa iyyakum. Akidah ini ya ikhwan. Akidah ini yang coba jadi yang yang kemudian saya katakan bahwasanya Farid Nu'man dalam kitab dia Al-Ikhwanul Muslimin mencoba untuk ditutupi. Dia ingin mengatakan, dia katakan dalam kitab yang sangat berbahaya itu bahwasanya akidah ini adalah akidahnya fulan, fulan, fulan, fulan, fulan dan orang-orang yang saya sebutkan tadi semuanya dimasukkan ke situ tanpa menyebutkan bahwasanya mereka bertobat. Dan ini adalah sebuah khianat ilmiah yang sangat berbahaya. Sebutkan bahwasanya mereka itu adalah berakidah asyarinya tapi kemudian mereka bertobat untuk menyatakan dia cuma ingin menyatakan bahwasanya inilah akidah mereka dan mereka adalah para ulama. Saya balik sekarang, ini memang itulah akidah mereka dan mereka bertobat. Dan tidak ada seorang pun yang bertobat dari sebuah kebaikan. Para ulama ya akhwan, jika bertobat pasti bertobat dari sebuah kejahatan untuk masuk kepada sebuah kebaikan. Maka itulah kalau engkau menginginkan sebuah kebaikan, kembalilah kepada akidah salafun saleh dan hilangkan akidah asy'ariyah. Ikhwan bidan azani Allah wa yakum. Uh, eh, anak tutup sampai di ya, anak tutup sampai di sini dulu meskipun masih panjang sebenarnya. Uh, karena waktu kita mepet dan insyaallah subhanahu wa taala kita jawab dulu pertanyaan ini. <clears throat> Bagaimana caranya untuk membantah pernyataan bahwasanya Allah itu di hati, bahwasanya Allah itu di mana-mana, serta bagaimana cara membantah juga orang yang batas asma sifat itu cuma 99. Adapun yang terakhir ya akhwan sudah saya katakan tadi yaitu bahwasanya jadi orang-orang yang membatasi asma dan sifat itu cuma 99 itu adalah satu-satunya dalil yang mereka gunakan adalah hadisnya Imam Bukhari dan Muslim Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman Binatan illa wahida man asaha dakhlal jannah. Jadi Allah itu punya 99 nama dan barang siapa yang mengisaknya maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan saya katakan bahwasanya pemahaman hadis itu jadi pemahaman hadis itu untuk kembali kepada akidah, untuk menyatakan bahwasanya Islam, eh bahwasanya apa itu? Nama Allah itu cuma 99. Jadi nama Allah itu cuma 99 adalah sebuah akidah, adalah sebuah pemahaman yang salah. Dan ada nas yang sangat tegas sekali yaitu firman sabdanya Rasulullah awis tabihi fi ilmi ghaibi indak bahwasanya ada nama-nama Allah yang memang disembunyikan oleh Allah dalam hatinya. Kemudian yang ketiga ya akhwat, bahwasanya kalau kita lihat kita para ulama kita akan kita temukan bahwasanya nama Allah itu kalau kita teliti satu persatu ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada 99. Semacam ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam kitab beliau <clears throat> dalam kitab beliau apa itu Al-Qawaidul Muslah kemudian juga ditulis dengan panjang lebar oleh yakni Syekh Sa'id Ibnu Wahab Al-Qahtani dalam Asmaul Husna. Kemudian yani beberapa ulama yang lain yang menulis mengenai masalah. Begitu juga dengan kalau nggak salah Hasan al siapa itu as itu. Jadi beliau juga menyatakan hal yang sama bahwasanya ternyata kalau kita periksa satu persatu ayat nama Allah itu tidak cuma 99 dan benarlah akidah ahli sunnati wal jamaah bahwasanya akidah eh, itu tidak cuma 99 adapun bahwasanya Allah itu di dalam hati ya bahwasanya Allah itu di dalam hati saya nyatakan apa yang antum maksud dengan kata-kata Allah itu di dalam hati kalau ini antum maksud bahwasanya setiap orang mukmin jadi itu dia itu dalam hatinya itu mengakui tentang keadaan Allah tentang pengawasan Allah benar bahwasanya kalau memang itu yang antum maksud tapi kalau memang ini maksud adalah Allah itu berada di hati masing-masing itu adalah ucapan orang-orang ahli tasawuf yang sesat. Imam jadi Ibnu Farid mengatakan jadi wama jadi wamal kalbu jadi wal hinziru illa ilahuna wamallahu illa abidin fi kanisatin bahwasanya uh, Allah itu sama saja dengan anjing dan babi dan Allah itu adalah seorang pendeta yang ada di mana itu seorang pendeta yang ada di di gereja. Ya, Kemudian yang ketiga, kalau memang dikatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana, saya jawab dengan jawaban yang mudah. Jadi kalau memang Allah itu di mana-mana, saya katakan zat Allah itu ada di mana-mana. Yang pertama ya, lihat telah kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Tatkala Allah tatkala Nabi Allah mengatakan, yakni Rabbi ini anzur ilaik, yakni ya Allah tunjukkan kepada tunjukkan kepadamu wujudmu sehingga saya bisa melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakni fanzur ilal jabali fa in istaqarra makanaha sawfa tarani. Jadi lihat ke gunung itu. Kalau engkau mampu jadi melihatnya, kalau dia tetap di situ, maka engkau akan mampu melihatku. Falamma tajalla lil jabali ja'allahu dakka wa harra Musa sa'iqa. Dalam surat An-An'am. Bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala itu tajalli yaitu turun. Jadi di situ menampakkan diri situ, maka gunung itu hancur berantakan. Jadi kisah ini ya akhwan, di mana orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana? Gunung yang mau dituruni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan diri kepada Nabiullah Musa hancur berantakan. Lebih manakah kuat antara mata antum? Tidak antara kita di sini sekarang antara masjid ini dengan gunung. Kalau memang gunung aja hancur berantakan pada saat mau turun Allah Subhanahu wa taala di situ, akankah kita menyatakan Allah itu ada di mana-mana? Yang kedua ya akhwan, kalau memang Allah itu ada di mana-mana, antum berkeyakinankah bahwasanya Allah itu ada di ada di ada di atas babi? Ada di mulutnya anjing, ada di duburnya kucing, ada di ada di apa itu duburnya harimau dan sebagainya. Wallahi ya akhwan, ada beberapa tempat yang kita tidak masuk tempat itu kecuali terpaksa. WC. Antum kalau nggak mau ter, gak, kalau nggak terpaksa pipis atau kencing atau berak, antum nggak pernah masuk WC, terutama WC yang nggak ada siramannya itu. Kalau untuk menyatakan Allah di mana-mana, di situkah Allah berada? Di manakah akal orang yang berakal? Bahwasanya Allah itu di mana-mana. Kalau memang antum yang menyatakan ya Allah itu di mana-mana tapi di situ enggak itu. Di mana kaidahnya? Bahwasanya Allah di mana-mana di situ enggak. Wong kadang-kadang WC sekarang juga baik. Sekarang ada WC yang bagus Allah Tasat. Anda tidur di situ mau. Ya, kalau WC di hotel yang bintang 5 gitu, tidur di situ enak gitu. Indah gitu, wangi, enggak ada bau busuknya. Sekarang, oh iya zaman dulu Allah nggak di WC, sekarang di WC kan indah gitu. Allah ya ikhwan, akalnya siapa yang mau berpikir kayak begitu? Dan itu ini kita bicara bukan dalil ya. Kalau kita bicara dalil lama masalahnya. Jawab dengan jawaban yang gitu aja jadi enak. Allah a'lam. Bagaimana hukum menggunakan asmaul husna untuk pengobatan tenaga dalam dan lain-lain sebagaimana banyak hadis dalam buku-buku semacam Mujarobat Kubro. Mujarobat Kubro ya akhwan semacam Safsul Ma'arif itu lebih tepat saya akan saya mengatakan buku kahanah kubro. Jadi perdukunan yang besar gitu. Jangan mujarrobat. Uh, ah, <clears throat> untuk pengobatan ya kawan, kalau yang antum maksud di situ adalah ruqyah. Jadi kalau yang antum dimaksud di situ adalah pengobatan dengan sistem ruqyah. Kemudian ruqyah yang syar'i dengan membaca ayat-ayat Allah, dan doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta pertolongan kepada Allah untuk mengobati orang yang sakit, maka itulah hukum rukyah syariah. Tapi kalau untuk tenaga dalam atau untuk tenaga luar atau untuk tenaga luar dan dalam dan sebagainya, maka jadi tenaga-tenaga semacam itu yang pertama. Jadi ini adalah penyelewengan penggunaan ayat Allah di luar tempatnya. Yang kedua ya ikhwan, kalau tenaga dalam itu ada dalam syariat kita, yang paling membutuhkan tenaga dalam siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup di zaman jihad, perang dengan orang-orang kafir. Beliaulah yang paling baik, yang paling membutuhkan ilmu lembu sekilan. Dipukul kemudian nggak nggak kena gitu. Beliaulah yang paling membutuhkan ilmu ajian secara jiwa misalkan gitu. Atau yang lain-lain. Sebagaimana kisahnya Brahma Kumbara atau yang lain itu. Tapi yang penting ya ikhwan, bahwasanya kalau Rasulullah SAW Alaihi bukankah di perang Uhud, bukankah di perang Uhud beliau itu sampai terluka, sampai terluka apa itu gigi gerahamnya, dan di perang Hunain pada saat para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam buyar, beliau mengatakan, ya muhajirin wa ya ansor, ana Rasulullah, wahai muhajirin wa ya ansor, kemana kalian? Saya di sini Rasulullah, bantulah saya. Seandainya Rasulullah punya tenaga dalam kayak Superman, atau kayak yang lain, Allah, ya. Rasulullah masuk dalam situ, kemudian dipatok nggak mempan dan lain sebagainya Allah ya akhwan kalau memang itu tidak dibutuhkan dan tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal hal itu sangat penting untuk dibutuhkan Rasulullah maka berarti hal itu adalah sesuatu yang tidak ada dan memang tidak pernah ada dalam syariat kita maka uh, batallah orang-orang yang menyatakan bahwasanya ilmu-ilmu semacam itu jadi adalah ilmu-ilmu yang didapat dari Rasulullah. Semacam jadi kisah-kisah yang sering kita dengar, bahwasanya para wali songo, mereka itu punya ilmu itu, dan mereka mempunyai yang lain-lain. Antum tahu punya filmnya wali songo itu. Saya yang pertama, bahwasanya kisah wali songo itu nggak pernah ada sanatnya sampai ke kita, dan nggak pernah ada kitab yang mereka tulis. Gitu. Jadi hadis itu adalah hadis yang mungkote dan hadis mungkote adalah hadis yang baik. Jadi nggak boleh kita terima. Bagaimana orang yang apa ini? Orang yang awam yang tidak paham tentang tauhid. Asma wa sifat bahkan ia belum pernah menyinggung sama sekali. Apakah sama dengan orang yang tidak mau kata asma wa sifat? Tidak. Jadi orang yang tidak pernah belajar ini ada dua kemungkinan. Orang itu jadi ada kemungkinan belajar tapi memang tidak mau belajar. Jadi orang itu ada kemungkinan belajar tapi tidak mau belajar. Jadi maka orang semacam itu orang yang tercela. Jadi orang semacam itu orang yang orang yang orang yang tercela karena memang dia berarti uh, berpaling dari zikir dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir dzambik. Bahwasanya ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian minta ampunlah kepada dosa dosamu. Adapun kalau memang jadi dia itu tidak sama sekali dan tidak terbersit apa yang namanya tauhid asma wa sifat dan tidak ada orang yang ngajari ya, mau apa lagi tidak ada orang yang ngajari wala yukallifullahu nafsan illa usaha jadi orang hidup di tengah hutan gitu masuk Islam ada dai dai ke situ kemudian meninggal di situ karena santet atau karena apa nggak ada lagi dai yang masuk baru pernah belajar tauhid rububiyah dan uluhiyah nggak pernah belajar tauhid asma wa sifat ya mau apa lagi jadi mau keluar nggak mungkin karena nggak punya duit gitu oh dai mau ke dalam nggak mau karena dai sekarang jadi nggak mau miskin misalkan begitu ada yang lain mau apa lagi orang semacam itu orang semacam itu adalah kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala maafun anhu untuk dimaafkan oleh Allah subhanahu wa taala soal dari akhwan dari Singapura uh, Afwan bisa kau Ustaz memberikan contoh tentang ilmu kalam apa ini atau filsafat sering dengar masih belum dapat gambaran yang jelas Bukankah Aristoteles, Pluto, dan lain-lain udah jelas-jelas dari golongan bukan Islam? Apakah ilmu-ilmu mereka itu yang disebut ilmu kalam dalam pelajaran sejarah SMP singgung sedikit? Apakah itu yang dilarang dalam Islam? Akhil Aziz. Bahwasanya anak baca sejarah dulu. Antum coba lihat jadi kita Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Dan tolong juga periksa kitab Jalal Imam Al Ibnu Al Athir dalam kitab beliau uh, eh, Al Kamil fit Tarikh tentang sejarah seputar jadi seputar zaman Al-Ma'mun. Bahwasanya di zaman Al-Ma'mun ya akhwan atau zaman sebelumnya yaitu zaman Harun Rashid ada sebuah pustaka, perpustakaan yang sangat terkenal di negeri itu namanya Baitul Hikmah. Ya. Pada saat Al-Ma'mun jadi raja, jadi pada saat Al-Ma'mun jadi raja, dia minta petunjuk kepada beberapa orang setelah di, di sekitarnya. Jadi bagaimana pendapat antum? Jadi kalau kita menerjemahkan kitab-kitabnya Aristoteles, kita menerjemahkan kitab-kitabnya Pluto ke dalam bahasa Arab. Maka si orang ini menyetujui dan kemudian dia e, pergi ke negeri Romawi untuk meminta kitab-kitab itu dan diterjemahkan ke dalam bahasa, bahasa Arab. Maka sang raja itu minta petunjuk kepada sang pendeta. Bagaimana hukum atau bagaimana kita serahkan atau tidak kitab-kitab itu? Maka sang pendeta itu dengan tegas mengatakan serahkan saja. Karena apa? Tidak ada satu kaum yang kemasukan ilmu falsafat kecuali pasti hancur. Itu ya akhwan kesaksian aduwullah wa wasadik. Itu kesaksian seorang pendeta, kesaksian seorang musuh Allah yang dia ingin menghancurkan agama Islam dengan cara masukkan falsafat ke dalam tubuh umat Islam. Mereka akan hancur. Dan yakinlah bahwasanya akidah al-haq dan ahlul batil ya akhwan tidak pernah menang kecuali setelah masuknya falsafat. Kapan Mu'tazilah menang? Zaman Al-Ma'mun. Kapan ya akhwan agama Islam ini menjadi rumit? Kalau kita ya akhwan mau mempelajari kitab ahli sunnah. Mempelajari kitab para ulama kita sebelum zaman Al-Ma'mun mudah. Wallahi mudah sekali. Kalau kita mempelajari kitabnya Ar-Risalah. Kitab usul fikirnya Imam Syafi'i. Wallahi enak mudah apa bahasanya kalau antum mempelajari kitab Ibnu Jarir atau Bahari Muda, enak pembahasannya. Kalau kita mempelajari kitab-kitab para ulama dahulu enak. Tapi cobalah pelajari kitab-kitab usul fikih. Pelajari kitab-kitab akidah yang sudah dimasuki ilmu fasafat rumit muter orang. Apa namanya arat, namanya jauhar, namanya apa itu yang muter-muter. Sampai Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk memastikan masalah ini beliau menulis sebuah kitab dalam 11 jilid dengan judul dara ta'arudul akal wan nakal. Jadi menolak pertentangan antara nakal, antara akal dengan dalil. Al-Imam uh, Syekh Muhammad bin Shalih al Rahimahullah taala dalam kitab ini dalam uh, beliau pernah menyatakan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang sangat bagus. Akan tetapi la yaghusu fihi illa huwas jadi tidak boleh orang membaca kitab ini kecuali penyelam ulung. Kalau nggak mau tenggelam. Karena apa? Kitab ini Syekhul Islam ingin menghabisi orang-orang falsafat dengan dalil mereka. Makanya serumit. Dan Islam itu jadi rumit gara-gara ini. Dan itulah memang yang diinginkan oleh kaum muslimin. Sehingga saya pernah dengar cerita sebagian ikhwan gitu. Ya, sebagian ikhwan. Bahwasanya dia masih baru awal belajar. Masih baru awal belajar. Karena dia mungkin merasa dia selama ini belajar di YIN. Ilmu falsafat itu sulit. Dia trauma dengan falsafat, akhirnya pada saat belajar Fathul Majid, anda nggak mau belajar Fathul Majid filsafat, karena filsafat rumit. Dia cuma mengambil rumitnya aja, jadi masalah. Karena apa? Ilmu falsafat di mana-mana membuat sesuatu itu jadi rumit. Dan itu yang akhlasi ah, jadi hadal ah. Yang ingin mengatakan, memang jadi mereka dari golongan kaum muslimin, Aristoteles, Pluto, dan sebagainya adalah dari golongan kaum muslimin tapi ilmu-ilmu mereka sudah meresap ke dalam tubuh kaum muslimin yang kemudian di anak cucukan oleh Mu'tazilah yang kemudian dibawakan oleh orang-orang Mu'tazilah menjadi ke dalam tubuh muslim Islam akhirnya jadilah ulama kita sibuk untuk membantah mereka sehingga jadilah semua kitab termasuk ilmu ini hanya satu-satunya ilmu ya kawan yang belum termasuki ilmu ini ada ilmu hadis akidah termasuki berat malahan kemudian kemudian usul fikih fikih dan hampir semua ilmu termasuki ilmu ini sehingga ilmu ini kayaknya masuk kepada semua ilmu setahu saya ilmu yang belum termasuki adalah ahli ilmu hadis dan ilmu Al-Quran yang di dalam beberapa bagiannya maka sekali lagi ah yang mengatakan mereka bukankah mereka uh, bukan hoirul Islam ya memang mereka bukan hoirul Islam tapi Mu'tazilah yang menjadikan kaum muslimin menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sebenarnya bukan termasuk agama mereka Ini pertanyaan fikih. Kita dulu. Hah? Apa maksudnya Allah menyesatkan hambanya? E, masalah Allah menyesatkan hambanya ya akhwan bahwasanya Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi Allah jadi menyesatkan hambanya berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan petunjuk kepada mereka dan memang Allah mengatakan Inna la tahdi man walakin Allah yahdi man yasha bahwasanya Allah itu tidak memberi apa itu memberikan petunjuk kepada Allah engkau tidak memberikan petunjuk kepada engkau yang kehendaki tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah yang lain dalam masalah fikih. Banyak para murid ulama salafiyah yang ternyata hidupnya hidupnya murid-murid ulama tersebut ada yang menyeleweng dari akidah halus sunnah dan mengikuti bid'ah. Bagaimana kiat-kiat yang harus ditempuh seorang muslim agar hatinya tetap dalam ketaatan kepada Allah atas manhaj ini. Ada sebuah kitab ya akhwan yang sangat bagus yang berhubungan dengan masalah ini. Sebuah risalah kecil sekali dengan judul Al-Wasaya As-Sunniyah Liman Taba Il Salafiyah. Jadi wasiat-wasiat sunnah bagi orang-orang yang sudah bertaubat kepada dakwah salafiyah sepuluh wasiat beliau yang berhubungan dengan masalah ini. Tapi ya, kitab itu seandainya terjemahkan sangat bagus sekali, tapi eh, anak belum belum menemukan terjemahannya. Jadi wasiat-wasiat untuk orang bisa teguh pada manhaj ini. Dan memang ya akhwan, hati manusia itu sebagaimana katakan oleh Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Bahwasanya hati manusia itu lemah dan syubhat itu sangat menyambar sekali. Oleh karena itu, jadi untuk menghindarkan diri dan untuk mentapkan memantapkan hati dalam akidah ahli sunnati wal jamaah saya katakan yang pertama. Jadi banyak-banyaklah antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk uh, antum diberikan taubat atau diberikan uh, diberikan keutamaan kembali pada dakwah yang sangat mulia ini sehingga dengan kesyukuran itu insya Allah kita tidak akan menyelewengkan dan insya Allah kita tidak akan menyanyiakan yang akan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua ya akhwan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya orang-orang yang beriman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan kami. Ini janganlah engkau sesatkan kami sebagaimana uh, seba, uh, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami dan juga sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit lebih ala dinik. Wahai orang yang membolak balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Dan doa-doa yang lain bisa bisa memantapkan hati kita. Karena kadang-kadang syubhat itu sangat kuat yang bisa membolak balikan hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya akhwan, jadi yang ketiga jadi banyak-banyaklah dan sering-seringlah berteman dengan para ulama atau dengan talabatul ilm atau dengan orang-orang soleh karena teman itu sangat banyak pengaruhnya jadi teman itu adalah sangat banyak pengaruh untuk menghindarkan atau untuk menggait orang kepada e, sesuatu yang tidak benar. Yang ketiga, jangan coba-coba. Ini yang ini yang saya wasiatkan. Jangan coba-coba jadi berdekat-dekat dengan ahlul batil sebelum antum benar-benar kuat. Jadi jangan beralasan Syekhul Islam aja bacanya baca kitab-kitabnya Aristoteles. Syekhul Islam anta dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Siapa antum dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala? Siapa antum dengan para masyayikh, para ulama kibar yang mereka itu mampu untuk memasuki ilmu itu untuk membantahnya? Ini jadi yang antum pelajari, yang antum ambil contoh itu jangan mereka. Ambil contoh lah misalkan Imam Al-Ghazali, tokoh ahlu sunnah yang akhirnya tergelincir gara-gara falsafat. Ambillah contoh. Jadi misalkan orang-orang yang tergelincir kepada manhaj khawarij gara-gara jadi dia itu berteman dengan mereka. Ambillah contoh-contoh semacam itu. Karena apa? Kalau kita mau jadi berpikir, jadi mau masuk pada sesuatu, jadi ambillah prediksi yang paling jelek sehingga kita tidak memasuki masalah-masalah yang sangat berbahaya kepada masalah yang semacam ini. Yang selanjutnya ya kawan, perbanyaklah ilmu. Jadi pertambah tambahkanlah ilmu terus menerus karena ilmu yang adalah satu-satunya senjata untuk menumpas segala yang memasuki kita dan untuk menumpas semua yang memasuki e, kepada otak dan pemikiran diri kita. Kemudian terakhir adalah perbanyaklah membaca sirah para ulama salaf. Jadi bagaimana mereka teguh ke dalam akidah yang mulia ini dan bagaimana mereka itu teguh ke dalam e, menetapkan manhaj ini meskipun mereka harus wafat di dalam mempertahankan akidah yang sangat mulia ini. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala adalah sejarah yang sangat agung untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Imam Ibn Al-Qayyim al jawziyah rahimahullahu taala. Jadi uh, Imam Ibn Taymiyyah wafat di penjara. Imam Ibn Al-Qayyim pernah di penjara. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab diusir dari dari satu negeri ke negeri yang lain. Imam Syafi'i pernah di penjara, Imam Abu Hanifah pernah di penjara dan hampir seluruh para ulama pernah di penjara. Ya, karena apa mereka mempertahankan akidah alusinah wal Jamaah ini. Kita alhamdulillah kesana kemari masih belum ada yang mengusuhi akankah kita tergelincir untuk mempertahankan akidah yang sangat mulia ini. Bagaimana tentang sifat? kini belum datang. Tapi bagaimana tentang sifat Allah yang ditetapkan oleh ashariyah, yaitu mukhalafatul lil hawadisi. Apakah hal itu kita tolak dan menerima laisa kamitslihi? Oleh karena itu ya akhwan, jadi masalah ini ini pertanyaan ini berangkat dari salah pahaman. Ya masalahnya kita ini belum Anda sebutkan semuanya jadi yang kita tolak dari asarinya itu bukan sifat 20-nya itu. Sifat 20-nya itu adanya benar, adanya tidak. Jadi kita mereka menetapkan Allah mendengar, ya memang Allah mendengar. Tapi yang kita tolak adalah mereka cuma menetapkan 20 dan menolak semuanya. Itu yang salah. Jadi di antara 20 sifat itu ada yang benar. Jadi misalkan Allah itu jadi misalkan Allah itu sami, basir, mutakal apa itu kalam, qadir dan lain sebagainya itu semuanya benar. Hanya saja yang jadi masalah mereka menetapkan cuma 20. Jadi Allah berbeda dengan makhluk adalah sesuatu yang benar. Hanya saja jadi lafat mukhalafatu lil hawadisi, lafat ini nggak ada. Yang ada adalah kita jadi laisa kami syai, jadi tidak ada yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun maknanya sama. Bagaimana pendapat yang menyebutkan bumi mengelilingi matahari? Mohon penjelasan. Masalah ini ya ikhwan antum merujuk pada tiga kitab. Jadi untuk menjelaskan di sini panjang dari bahwasanya bumi mengelilingi matahari adalah mazhab yang salah. Yang benar matahari mengelilingi bumi. Saya tunjukkan atau saya tunjukkan tiga, misalnya rujukan saya semuanya bahasa Arab jadi sulit. Uh, tiga kitab semuanya bahasa Arab. Yang pertama kitab jadi kitab yang tulis oleh Abdullah Ad-Darwish dalam kitab beliau Al-Adzabuz Zulal. Ini Al-Mauriduz Zulal fi bayani akhta'i tafsir Zilal yaitu tentang uh, rudud dan menolak uh, tafsir Dilalul Quran Sayyid Kutub. Bahwasanya dalam kitab ini di pertengahan kitab itu Syekh Yin Abdullah Darwish beliau menyebutkan hampir puluhan dalil yang menyebutkan bahwasanya yang benar itu matahari mengelilingi bumi bukan bumi mengelilingi matahari. Yang kedua risalah sebuah kitab dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibn Bas rahimahullah taala beliau mempunyai sebuah risalah kecil yang berhubungan dengan bahwasanya yang benar itu matahari mengelilingi bumi dan bukan bumi mengelilingi matahari. Yang ketiga, risalah dari Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Ar-Raddul Mukhtar liman sa'ala anil jawabil mukhtar. Ini tiga-tiganya belum ada terjemahannya. Yaitu tentang masalah ini. Tapi yang akhwan, jadi saya sebutkan satu aja dalil yang diwetkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwasanya matahari mengelilingi bumi bukan bumi mengelilingi matahari. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dalam sebuah uh, hadis bahwasanya pada saat terjadi peperangan antara seorang nabi sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dengan orang-orang kafir peperangan itu hampir dimenangkan oleh orang-orang muslim tapi hanya saja matahari saat itu sudah sore mau tenggelam Matahari saat itu sudah sore mau tenggelam. Dan kaidah perang ya kawan. Kaidah perang zaman dahulu itu kalau matahari tenggelam gencatan senjata. Oleh karena itu dalam perang Siffin itu adalah salah satu peperangan yang paling yang aneh dan tapi nyata. Siang mereka perang, malamnya guyon. Jadi antara kelompoknya Ali dengan kelompoknya Muawiyah itu radhiyallahu anhu kalau siang perang gitu pakai pedang, kalau malam ngobrol bersama. Jadi Karena apa? Malam gak ada perang, gak boleh. Tapi malam nggak boleh perang. Jadi kita zaman dulu meskipun saat sedang jadi mau bunuh gitu tiba-tiba matahari terbenam ada azan udah di assalamualaikum itu pulang gitu nggak boleh tunggu dulu dan itu pula ya ya Afwan sebelum Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasukan Islam mau menang kaum kafir sudah mau hancur tapi matahari sudah terbenam Nabi saat itu kalau matahari terbenam besok ulangi lagi dari awal meskipun sudah hampir hampir binasa misalkan matahari terbenam harus gencatan senjata, mau tidak mau. Itu peraturan dunia saat itu. Maka Nabi itu mengatakan, wahai matahari, engkau adalah hamba Allah. Kami ini adalah hamba Allah. Kami berperang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah engkau wahai matahari. Jangan terus. Matahari berhenti, gak gerak. Sampai umat Islam menang, kemudian matahari mengatakan matahari sudah jalan kembali. Kemudian matahari jalan. Apa yang kita ambil dari hadis itu? Seandainya ya ikhwan, yang bergerak itu bumi, maka sang Nabi itu mengatakan, wahai bumi, diem. Jangan puter Gitu. Tapi yang dikatakan oleh Nabi itu, iya, jadi wahai matahari, berhenti engkau, jangan bergerak. Mau apa kita katakan? Mau mentakwil, ya matahari di situ bukan matahari tapi bumi. ya, akhwan, takwil mana yang mengatakan hal itu? Jadi takwil mana yang mau menyatakan akan hal itu? Kemudian ya akhwan, bahwasanya dalam ilmu fisika sekalipun siapa yang anak-anak IPS jadi siapa yang belajar ilmu fisika mengenai masalah ini saya katakan sekarang matahari atau bumi mengelilingi matahari itu kesepakatan ulama atau sekedar teori atau mukhtalafun fi perselisikan anda fisika ah tahu saya ya akhwan bahwasanya masalah itu adalah bukan kesepakatan para ulama kesepakatan itu adalah masih merupakan perselisihan para ulama yang ketiga, jadi yang selanjutnya bahwasanya Yang ketiga yang akhwan saya nukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Salih rahimahullah taala di kitab beliau Radul Mukhtar Anil Jawabil Muhtar bahwasanya beliau mengatakan wallahi seandainya toh ini ya, Imam saya mengatakan seandainya toh itu merupakan kesepakatan para ulama para ilmuwan fisika maka saya yakin seyakin yakinnya akan ada atau akan datang sebuah zaman yang akan merubah hukum ini karena apa? Sebagaimana dulu pendapat Darwin pernah menguasai ilmuwan tapi ternyata dihancurkan sendiri oleh ilmuwan fisika yang lain, ilmuwan biologi yang lain. Maka saya Musaiman mengatakan, demi Allah, saya yakin pasti akan datang suatu zaman yang zaman itu akan merubah hukum matahari mengelilingi bumi dan akan dibalik. Eh, bumi mengelilingi matahari dan akan dibalik. Yang benar itu matahari mengelilingi bumi. Allahu alam Ya, ini karena dalilnya itu sangat luas dan sangat panjang sekali. Jadi untuk membicarakan ini butuh pelajaran khusus. <coughs> Apa maksudnya Allah bersama orang-orang yang bersabar? Jadi Allah bersama orang-orang yang bersabar maksudnya adalah Allah itu menjaganya, Allah itu memeliharanya, melihatnya, mengawasinya dan lain sebagainya. Jadi bersama dengan Allah itu pengawasannya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arus yang mulia atau di atas ars yang agung karena memang Allah berada di atas sana dan tidak e, keluar dari sana kecuali memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya. Tapi e, itu ya akhwan yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini dan kurang lebihnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. surga. Allah wabarakatuh.